بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah sudah selesai surat Al-Ghoshiyah tetapi ada beberapa pelajaran yang baik kita mengulangi walaupun mungkin di tengah apa uh, kelas dan pembahasan kita sudah selesai dan sudah kita berbicara tentang pelajaran-pelajaran itu. Tetapi sebagai apa satu uh, hal penting, satu kalimat penting dan yang uh, bisa kita mengeluarkannya dari ayat-ayat surat Al-Ghasyiyah, kita mengulangi dan berbicara tentang pelajaran-pelajaran tersebut. Beberapa aja. Yang pertama, kita sudah membaca di surat Al-Ghoshiyah. A'udhu billahi أعوذ rajim. Afala yanzuruna ila al-ibili إلى khuliqat wa ila al-samai كيف rufi'at وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت Allah subhanahu wa ta'ala di empat ayat uh, memberi tausiah kepada semua manusia yang memperhatikan di alam, di dunia, di semua makhluk yang ada di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah unta. semua makhluk. Di salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Dalam diri kita, badan kita, kita harus memperhatikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala dalam badan kita. Semua apa langit bumi, tujuh langit semuanya ada apa tanda untuk wujud Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada siapapun yang menolak wujud Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima, mengingkari wujudnya Tuhan. Kita dengan tanda-tanda ini yang senantiasa ada di kelihatan kita bisa mengingatkan mereka tentang apa tanda-tanda tersebut. Salah satunya adalah dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala dua kali di Al-Quran berfirman kepada kita. Afala yatadabbarun Al-Quran. Tausiah yang ada di surat Al-Ghasyah kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak menerima, masih tidak menerima apa su, apa iman Rasulullah agama Islam. Tetapi afala yatadabbarun al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberi tausiah tentang fikiran kita. Tentang tadabbur kita. Tadabur pertama kepada siapa? Kepada orang-orang yang bukan Islam. Tadabur di sini afala yatadabbarun al-Qur'an kepada orang-orang Islam. Barang siapa yang Islam, barang siapa yang menerima agama Islam, iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, orang itu harus memperhatikan dalam Al-Qur'an. Itulah katanya tadabbur itu. Afala yatadabbarun al-Quran. Kalau kita memperhatikan dunia ini, semua dunia, sebagai satu kilas. Pelajarannya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk pelajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harus mempelajari dari pelajaran-pelajaran Allah Subhanahu wa taala. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, semuanya apa ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita mau menghitung jumlahnya berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala di alam nyata. Apakah boleh kita menghitung kita? Sama sekali akal kita tidak boleh menghitung jumlahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa apa nikmat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia? Banyak. Semuanya seperti ajaran yang kita harus mempelajari ajaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian guru yang bernama nabi atau imam mau mengajarkan kita tentang apa pelajaran-pelajaran tersebut. Yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 21 surat Al-Ghoshiyah. Fadzakir innama anta mudzakir. Wahai Rasul, wahai Nabi, engkau mudzakir saja. Maksudnya tugas Rasulullah adalah tazkirah saja. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan harus menyampaikan wahyu itu kepada semua manusia. Itulah tugas Rasulullah. Kalau kita mau belajar, mau apa mendapatkan pelajaran, mengeluarkan satu pelajaran dari ayat tersebut tentang apa tugas kita amar bil ma'ruf naha anil munkar dua tugas kita dua wajib kita kita harus menasihati saja orang itu yang kita melarang orang itu dari maksiat itulah tugas kita walaupun orang itu tidak menerima dari kita إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر engkau bukan bukan apa memaksakan mereka kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menghormati akal manusia mereka harus menerima Manusia di alam, di dunia tidak terpaksa. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi satu nikmat yang luar biasa. Itulah namanya akal. Namanya akal. Dengan akal itu, orang itu bisa meninggikan tingkatnya walaupun lebih tinggi dari para malaikat yang Rasulullah di hadis Mi'raj itu derajatnya lebih tinggi dari malaikat Jibril. Yang Jibril tidak boleh menemani Rasulullah di hadis Mi'raj. Dan mungkin manusia itu lebih rendah apa kedudukannya dari hewan. ulaike kel an'am belhum hum adal. Lebih sesat, lebih rendah. Lebih bawah derajatnya dibandingkan dengan hewan. Itulah akal manusia. Akal nikmat yang sangat-sangat bagus. Tapi siapapun yang menggunakan akal itu untuk masa depan, untuk mendapatkan apa husnul akibah dan husnul khatimah, orang itu akan sukses di dunia. Di ayat-ayat terakhir di surat al ghasiyah ya, kita membaca, Inna ilayna iyabahum. Ayat 25. 25. Inna ilayna iyabahum kita berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa lari. Tidak bisa keluar dari jalan itu yang sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Di salah satu ayat juz 29 surat apa mungkin surat uh, apa uh, qiyamah itu surah al-qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil siapapun yang masuk dan merasa hari kiamat berpikir itulah ayatnya surat al-qiyamah ayat apa saya membacanya dari ayat ke-6 yas'alu ayyana yaumul qiyamah bertanya bilakah hari kiamat itu fa idza bariqal basar وخسف القمر وجمع الشمس والقمر itulah tanda tandanya hari kiamat. Yakulul insan. Pada waktu itu manusia berkata, Yauma idzin ainal mafar. Pada hari kiamat. Ainal mafar. Kemana tempat lari? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sekaligus kepada mereka. Kalla. Sekali-kali tidak. La wazar. Tidak ada tempat عفا برلندونغ إلى ربك يومئذ المستقر hanya kepada Tuhanmu pada hari itu tempat kembali. Itulah maksudnya inna ilaina iyabahum. ثم إن علينا حسابهم آية تراهر سورة الغاشية مسألة حساب مسألة تنتين الله سبحانه وتعالى apa salah satu nama untuk hari kiamat adalah yaumul hisab, hari hisab. Berarti akan terhitung hisab kita, amal kita, amal-amal baik atau buruk. Semuanya akan terhitung para malaikat. Kita harus siap untuk hari itu. Dan di sebagian riwayat ada hasibu qabla an tuhasabu. Kita harus hisap di dunia. Sebelumnya akan hisap pada hari kiamat. Berarti Hisap kita kalau dengan tangan kita di dunia akan diperbaiki oleh kita. Kesempatan yang ada di dunia, kesempatan yang lewat cepat. Karena itu kita harus apa hisap di dunia sebelumnya hari akhirat. Dan salah satu riwayat yang terkenal apa satu dua saya, saya lihat riwayat itu dua maksum dua imam meriwayatkan atau lebih dua tiga imam meriwayatkan riwayat itu laisa minna man lam yuhasib nafsahu kulla yaumin barang siapa yang tidak hisab di dunia setiap hari orang itu laisa minna bukan dari kita bukan dari kami bukan Islam atau bukan ahlul bait. Karena semua pengikut ahlul bait setiap hari harus apa mempunyai hisab untuk dirinya pada malam. Karena itu kalau ada salah, kalau ada dosa, maksiat di amalnya pada hari itu, hisab itu hasilnya apa? Hasilnya taubat. Orang itu taubat. Ya Allah, A'tubu ilaih ya Allah Astaghfirullah ya Allah Berarti kalau kita hisap maksudnya apa? Maksudnya kita setelah amal kita saat-saat terakhir kita apa menghapuskan dosa dan amal buruk dan maksiat kita, kemudian kita masuk di hari selepasnya. Itulah maksudnya hisab di dunia. Berarti kita harus apa memperhatikan masalah hisab di dunia. Semoga hisab kita senantiasa apa tenang, senantiasa lancar dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudahkan hisab, hisab untuk kita insya Allah itulah doa yang kepada siapa? Kepada semua pengikut ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Sallu ala nabi wa Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Walaupun eh, banyak pelajaran di surat Al-Ghasyiyah cukup untuk apa Eh, malam ini kita eh, masuk di surat eh, Al-Fajr.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 محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورة الفجر أو فجر سورة الفاجر surat 89 surat Al-Quranil Karim yang mempunyai 30 ayat dan surat Makkiyah. Berarti sebelum hijrah Rasulullah ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fajr kepada apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau membaca sebagian riwayat tentang fadilah tilawat surat Al-Fatihah. Dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, siapapun yang membaca surat Al-Fajr dalam salat wajib atau mustahab. Salat sunnah. Terus, riwayat itu begini. Beliau memberi tausiah kepada semua apa muridnya, semua pengikutnya. Tolong dibaca surat Al-Fajr dalam salat wajib atau mustahab. Kenapa? Karena surat ini adalah surat Abu Abdullah Al-Husain. Suratul Husain alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa yang membaca surat apa Al-Fajr dalam salatnya Allah Subhanahu wa taala memberi derajatnya apa sama dengan derajat Abu Abdullah Hussein pada hari kiamat. Dan senantiasa sama Abu Abdullah Hussein dalam surga. Itulah riwayat dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam di buku Thawabul A'mal. Di Biharul Anwar ada satu riwayat dari Abu Usama. Abu Usama meriwayatkan, saya juga berada di majlis Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Pada waktu yang beliau meriwayatkan riwayat tersebut tentang surat al fajar Dan hasilnya apa? Orang itu yang membacanya dalam salat Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala sama dengan Abu Abdullah Hussein. Dan meninggikan derajatnya sama dengan Abu Abdullah Hussein. Saya bertanya kepada Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Bagaimana surat ini sudah, sudah diturun atas Abu Abdullah Hussein? Itulah pertanyaan-persoalan si sahabat kepada Imam Sadiq alaihissalatu wassalam. Beliau menjawab, apakah engkau tidak mendengar ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah terus irji'i ila rabbik radiyatan مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي امبت آيات تراهي سورة الفجر بنار يا ابن رسول الله من باشا آيات آيات ايتو باليوم apa melanjutkan begini maksudnya nafsul mutmainnah di ayat tersebut adalah Abu Abdullah Husain alaihi salatu wassalam itulah riwayatnya di Biharul Anwar jilid 24 halaman 93 salah satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man qara'a surat Al-Fajr. Fi layalin ashr. Maksudnya layalin ashr apa? Apa? Sepuluh hari pertama dari bulan Zilhajjah. Bulan musim haji. Sepuluh hari pertama barang siapa yang membacanya surat Al-Fajr. Ghafarallah lah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua maksiatnya orang tersebut. Kemudian beliau apa? Meriwayatkan begini. Melanjutkan riwayat itu begini. sa'ir al سَائِرَ الْأَيَّامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dan siapapun yang membacanya di selain sepuluh hari tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberi cahaya kepada orang tersebut yang menyinari surga dalam surga riwayat itu begini kanat lahu nuran yaumal qiyamah berarti dalam surga pada hari kiamat orang itu bercahaya Itulah hasilnya surat Al-Fajr. Dan di sebagian riwayat ada riwayat-riwayat itu banyak. Dan misalnya di tafsir Al-Burhan, uh, siapapun yang mau uh, Allah subhanahu wa ta'ala memberi anak kepadanya. Kepada apa? Uh, satu keluarga. Salah satu caranya surat al fajar Khususnya anak laki-laki. Salah satu caranya adalah surat al fajar Tapi <clears throat> masalah itu membutuhkan niat kita. Niat yang benar. Niat yang ikhlas. Kemudian kita harus percaya tentang masalah itu. Tanpa yakin kita tidak bisa mendapatkan apa hasilnya. Dan riwayat-riwayat lain juga ada tapi apa eh, kita lewat. Salah satu pertanyaan mungkin ada di pikiran kita. Kenapa di riwayat itu maksudnya ya ayatuhan nafsul mutmainnah Aba Abdullah al Ada satu pertanyaan. Maksudnya bukan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat itu untuk wujud Abu Abdul. Bukan. Salah satu contohnya yang keadaannya mirip. Yang keadaannya apa seperti sifat-sifat yang ada di ayat tersebut adalah Abu Abdullah Husain. Contoh baik untuk kita yang mempunyai nafsul mutmainnah. Hati yang tenang. Khususnya kalau kita apa membaca maktal di saat-saat terakhir umur Abu Abdullah Hussein kita membaca katanya Abu Abdullah Hussein ilahi ridan apa biqataik aku ridho ya Allah tentang qatamu semua kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah terjadi di kehidupan Abu Abdullah Hussein beliau rito. itulah maksudnya hati yang tenang hati yang mutmainnah itu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu lebih agung dibandingkan dengan nafsul lawamah itu. Nafsul lawamah maksudnya nafs yang benar, nafs yang baik. Nafs yang senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Nafsul lawamah itu berada di hati-hati semua kita, semua manusia. Nafsul ammarah juga mempunyai apa berada di dalam kita. Tapi mungkin nafsul ammarah mungkin lebih kuat dibandingkan dengan nafsul lawamah di sebagian orang atau terbalik. Sebagian orang nafsul lawamah mereka lebih kuat dibandingkan dengan nafsul ammarah. Tapi senantiasa ada. Mungkin lemah satu nafsu. Tapi nafsul mutmainnah itu khusus ausia, khusus Allah, khusus Allah. Orang-orang salih mereka mempunyai nafsul mutmainnah itu. Bukan orang biasa seperti saya. Berarti derajat itu derajat yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat pertama. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والواتر دمي فجر دان دمي ملم يعني سبلوه مقصودني سبلوه ملم وليال عشر سبلو ملم والشفع والواتر dan yang genap. Itulah juga sumpah. Wasyaf, walwat. Berarti semuanya sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat itu. Walail juga sumpah. Berarti di empat ayat pertama surat Al-Fajr kita melihat lima sumpah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat ini bersumpah tentang fajar, tentang layalin ashri, tentang syafi, tentang watri, tentang laili idha yasri. Dengan sifat itu. Berarti semuanya yang Allah subhanahu wa ta'ala apa bersumpah tentang satu beberapa makhluknya. Wasyafi wal dan yang genap dan yang ganjil. Wallayli idha yasri. Dan malam. Berarti aku bersumpah demi malam. Bila berlalu. Wallayli idha yasri. Kata fajar maksudnya apa? Maksudnya apa? Pemisahan. Fajar itu pemisahan. Pemisahan yang luas. Pemisahan yang besar. Itulah maknanya fajar asalnya. Dan karena, karena cahaya pagi uh, masuk di kegelapan malam pada subuh, awal subuh, kita menamakan nama fajar untuk waktu tersebut. Itulah maknanya. Dan kalau kita mau masuk di fajar-fajar, apa dua jenis. Fajar kazib, fajar palsu, fajar sodik. Fajar asli itu. Fajar asli itu yang apa selesai malam dan awalnya hari selanjutnya. Itulah fajar asli. Fajar asli itu waktu itu begini. Yang kalau kita puasa waktunya apa kita harus imsak. Itulah waktunya fajar asli. Waktu itu kita ketika masuk kita harus imsak. Kita harus menghindari dirinya, diri kita dari makanan, dari minuman dan semua hal yang membatalkan puasa kita. Dan salat subuh waktunya waktu tersebut. Waktu tersebut. Berarti kalau kita masuk di musim haji, di musim haji sebagian orang sudah mengatakan kepada aku, oh ada tiga azan pada subuh di <laughs> apa Masjidul Haram atau Masjidul Nabi. Saya menjawab kepada mereka, itulah bukan tiga azan, satu saja. Azan asli itu azan terakhir. Azan terakhir. Berarti Eh, satu azan untuk salat tahajud mereka. Yang kedua, azan asli eh, pada apa fajr sadiq itu fajr yang benar, fajr yang sah. Dan yang ketiga bukan azan, itulah iqamah pada waktu yang mereka apa berdiri untuk salat imamul jamaah pada uh, zaman itu apa membaca iqamah kemudian apa mulai salatnya, salat subuh atau salat-salat eh, eh, waktu lain juga mereka eh, ahlu sunnah wal jamaah membaca dan eh, apa eh, dengan suara jelas membaca iqamah itu. Dan sangat disayangkan iqamah itu sudah berubah lahirnya karena kalimat itu satu, du, apa bukan dua. Dan setelah Allahu Akbar, ashadu semua syahadatain itu syahadat kepada tentang apa eh, kesan Allah Subhanahu wa taala tauhid dan kemudian kenabian Rasulullah satu di iqamah mereka. Oke, okay. terus maksudnya fajar itu fajar untuk Hari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah tentang fajar? Sebahagian mufassir mengatakan fajar itu fajar umum. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah tentang satu apa waktu fajar, lail, malam, duha, tentang hari, tentang satu misalnya asar, Semuanya waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang dengan waktu. Kenapa? Karena mau apa? Uh, memberi kepada kita peringatan kepada kita waktu itu dan zaman itu penting wahai manusia اغتنموا الفرص fa'innal fursah tamurru marrasaha. Berarti dengan sumpah-sumpah itu Allah subhanahu wa ta'ala mau memperhatikan tentang kepentingan zaman untuk dunia ini, untuk apa kehidupan manusia. Atau sebagian mufassir mengatakan apa maksudnya fajar itu maksudnya hari pertama bulan Muharram dan tahun baru di Hijriyah Al-Qamariyah itu. Maksudnya hari pertama bulan Muharram. Tafsir kedua, tafsir ketiga, fajar itu maksudnya fajar hari Idul Adha. Yang semua orang pada mus, di musim haji mereka apa menyediakan dirinya untuk kurban. Atau fajar itu maksudnya hari pertama bulan suci Ramadan atau fajar subuh hari Jumat dan fajar itu mungkin ada satu riwayat eh, maksudnya fajar itu maksudnya sholat subuh. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah tentang salat subuh. Itulah maksudnya salatul fajar itu. Mungkin. Semua ini kemungkinan. Dan uh, mungkin satu makna benar, satu makna yang lain lemah. Eh, dan tapi semuanya kemungkinan dan tidak eh, mempunyai dalil yang penting untuk satu tafsir. <clears throat> Tetapi kalau kita mau memperhatikan kata fajar itu, fajar itu maksudnya apa-apa. Satu zaman. Sebahagian mufassir mengatakan maksudnya maknawi, bukan duniawi. Bukan apa lahir. Maksudnya batin. Bagaimana maksudnya batin? Maksudnya fajar Allah subhanahu wa ta'ala mau apa menyebarkan cahaya iman, cahaya Islam di alam nyata. Kemudian menghancurkan kegelapan jahiliyah, kegelapan apa kezaliman, kegelapan kufur dan syirik di alam niata. Maksudnya begini. Karena itu sebahagian mufassir menafsirkan fajar itu dengan apa eh, zaman yang Allah subhanahu wa ta'ala eh, memberi eh, tausiah kepada Rasulullah dan memerintah Rasulullah tentang apa agama Islam. Berarti pada waktu yang Rasulullah. Jadi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala dengan wujud Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa menghancurkan sudah menghancurkan semua kezaliman, semua kekufuran, semua apa syirik yang ada di zaman itu, zaman jahiliyah itu. Dan sebagian tafsir mengisyaratkan mungkin maksudnya fajar itu, tapi semuanya batin, bukan apa tafsir. Semuanya makna yang dalam, makna yang batin. Mungkin fajar itu isyarat tentang kemunculan Imam Zaman. Ajalallah Ta'ala farajahu Sharif Berarti pada zaman itu zaman fajar asli. Dan sebagian mufassir mengisyaratkan karena ada riwayat tentang surat Al-Fajar Ah, yang salah satu contohnya Abu Abdullah Hussein, fajar itu maksudnya kebangkitan Abu Abu Abdullah Hussein di, di hadapan Yazid itu maksudnya. Dan dengan wujudnya Abu Abdullah Hussein dan kebangkitan beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama Islam. Menjaga cahaya Islam. Dan nama Rasulullah dan Ahlul Bait dengan wujudnya Abu Abdullah Hussein. Dan mungkin itulah kemungkinan terakhir semua apa provinsi yang akan terjadi di alam nyata. Semuanya salah satu contoh untuk masalah fajar. Salah satu contohnya adalah di Iran. Provinsi Islam yang sudah di apa sudah terjadi hampir 40 uh, 4 tahun yang lalu oleh siapa? 43 tahun yang lalu oleh Imam Khomeini. Berarti Imam Khomeini pada zaman itu maksudnya apa? Maksudnya hawa nafsu bukan. Maksudnya Islam. Karena itu pada zaman yang Imam Khomeini masuk di Iran. Di zaman Shah itu Shah sebelumnya sudah lari dari Iran, sudah keluar dari Iran. Imam Khomeini hari 12 bulan Bahman masuk di Iran dan 10 hari selanjutnya provinsi Iran sudah memang berarti 10 hari kita setiap tahun memperingati 10 hari tersebut dengan 10 hari fajar yang terkenal di Iran. Sepuluh hari fajar. Karena itu maksudnya mungkin umum. Tapi semuanya tafsir. Dan tafsir itu tafsir lahir dan batin. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat kedua berfirman. Walayalin asli. Walayalin asli. Maksudnya malam-malam pertama bulan Zulhijjah. Aslinya begini. Aslinya fajar itu yang penting, yang terkenal di antara para mufassir adalah maksudnya tentang bulan Zulhijjah itu. Walayalin asrin juga sudah ditafsirkan tentang hari-hari pertama, malam-malam pertama yang kita di antara apa salat maghrib dan salat isya kita salat dengan niat itu ni, niat sepuluh Zilhajjah Sepuluh hari Zilhajjah Dan di setelah surat Al-Fatihah kita membaca apa ayat terkenal di surat Al-A'raf. Kemudian uh, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang sepuluh hari tersebut karena musim haji paling besar paling besar apa e, kumpulan orang Islam yang maknanya dan maksudnya maksudnya politik maksudnya ibadah politik kepada semua manusia di dunia. Berarti kita dengan musim haji menunjukkan kepada semua musuh, semua orang kafir, semua orang Kristen, Yahudi, atau tanpa agama. Begini bahwa inilah kumpulan kita sebagai Islam. Dan Islam itu ummatun wahidah. Wa inna hadhihi أمتكم أمة واحدة برعتي چون تهليا أمة واحدة برعددي أبا موسم حجي الله سبحانه وتعالى برسوم باتنتان ليال عشر إيتو ينقسموا همبير تيكا جوتا أوران بركمبول خصوص نيات زمان زمان إيتو يعني مركا Eh, melakukan manasikul haji. Kemudian ada sebagian tafsir lain mungkin eh, apa 10 hari terakhir bulan suci Ramadan atau sepuluh hari pertama bulan Muharramul Haram juga sudah tafsirkan dengan dua hal tersebut. Dan ada ayat selanjutnya kita insyaallah cepat-cepat e, membaca sampai ayat keempat atau kelima. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Kata syaf itu yang dua. Watr itu yang satu. Berarti number genap. Maksudnya syaf number ganjil atau angka ganjil maksudnya watr itu. Dan salah satu contohnya adalah satu. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dua nomor, dua nomor, dua angka? Kenapa? Mungkin masalah itu masalah hisab. Sebahagian mufassir menafsirkan karena semua alam, semua dunia, semua zaman ini berdasarkan hisab dan angka-angka tersebut. Ada apa? Nomor-nomor tersebut. Satu, dua, tiga. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung amal kita pada hari kiamat. Dengan apa? Dengan nama-nama tersebut. Satu tambah dua akan kurang dikurangi. Itulah hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Hisab malaikat atas kita. Wasyaf'i wal waqf. Banyak tafsir tentang syaf wal waqf. Saya membaca di eh, apa tafsir al-mizan Allama Tabatabai eh, mengatakan untuk kata syaf' dan watr ada sekitar 36 tafsir. 36 tafsir. Saya membaca beberapa saja. Karena waktu kita tidak mau apa membaca semua kemungkinan. Misalnya, yang penting, sebagian yang penting. Syaf itu maksudnya apa? Nomor yang kita sudah menjelaskannya. Yang kedua, Maksudnya syaf itu manusia. Maksudnya wasr itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang manusia. Wa khalaqnakum azwaja. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebagai apa pasangan. Berarti setiap manusia mempunyai apa satu laki-laki satu perempuan dua jenis berada untuk manusia di dunia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala satu saja. Walam, itulah ayat yang kita senantiasa membaca di salat. Walam yakun lahu kufuan atau kufuan ahad. Tidak ada satu wujud seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada, kalau kita berpikir tentang masalah itu, masalah itu apa menyebabkan syirik. Syirik itu maksudnya apa? Maksudnya kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala ada satu wujud di samping Allah subhanahu wa ta'ala juga ada. Itulah syirik. Maksudnya syaf wal salah satu tafsirnya begini. Mungkin apa? Maksudnya syaf itu dan wat itu salat-salat kita, sebahagian salat apa eh, genap sebahagian lain kanji seperti apa seperti solat apa maghrib tiga rakaat salat subuh dua rakaat salat duhur asar empat rakaat dan salat isya juga empat rakaat mungkin dan di sebagian riwayat dan mungkin maksudnya salat syaf wal wad atau witr setelah salat malam, salat salatul lail kita, salat tahajud kita. Yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah tentang salat itu. Dan di sebagian riwayat yang ada apa tentang saf wal wat itu maksudnya apa hari-hari musim haji. Maksudnya saf itu hari kelapan zilhajjah hajjah yang orang haji menuju Arafat. Mereka pergi ke Arafat. Dan watar itu maksudnya hari Arafah. Yang semua haji apa e, berada di Arafat itu membaca doa Arafah itu. Atau syaf itu maksudnya hari Idul Adha. Syaf itu hari 10 Zilhajjah. Dan watar itu maksudnya hari Arafah. Banyak riwayat dan banyak tafsir tentang uh, eh, saf iwal was. Dan kalau kita mau, misalnya salah satu uh, tafsirnya yang bagus itu, syaf itu maksudnya semua hari dan malam di dunia. Syaf itu. Karena setiap hari mempunyai malam. Was itu maksudnya hari kiamat. Karena tidak mempunyai malam. Bahas, <laughs> itu salah satu tafsirnya. Tetapi tafsir yang benar memerlukan dan membutuhkan dalil. Dan sebahagian tafsir itu yang mengapa tentang musim haji, tentang sepuluh hari pertama Zulhajjah itu mempunyai riwayat. Karena itu riwayat-riwayat itu dan tafsir-tafsir itu lebih apa kuat dibandingkan dengan tafsir-tafsir lain. Walaili idza Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang malam. Tapi tetapi dengan sifat itu idza yasi pada waktu yang apa berjalan menuju apa cahaya. Berarti kegelapan kegelapan yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala kegelapan yang berjalan menuju cahaya itulah maksudnya walail yasr dan yasr itu kalau kita uh, sudah belajar ilmu tajwid itu ilmu tajwid lahirnya yasr itu huruf ra itu tafkhim akan tafkhimkan kita tetapi semua apa ulama mengatakan itulah harus tarqih kenapa karena salah satu ya di akhirnya yas itu sudah terhapus berarti aslinya kata itu idza yasri dan uh, tanda kasrah itu Tanda untuk ya yang sudah terhapus. Wallail ida yasri. Pada waktu yang apa berjalan menuju eh, berlalu ber berjalan menuju apa e, subuh menuju cahaya. Dan maksudnya malam itu maksudnya kapan waktunya? Itulah mungkin kemungkinan yang besar, yang penting. Mungkin malam Idul Adha atau malam Arafat itu. Yang mereka berjalan kaki ke Mas'arul Haram. Kemudian besoknya ke Mina. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala eh, memberi rizki kita musim haji. Dan salah satu eh, masalah yang betul baik saya eh, mengatakan masalah itu. Masalah apa عطر eh, اربعین acara arba'in. Kalau kita mau menceritakan tentang musim haji yang setiap tahun berkumpul hampir 3 juta orang di tanah wahyu, kita melihat setiap tahun hampir apa 20 juta orang ahlul bait, orang syiah, orang yang mencintai Abu Abdullah Al Hussein di satu jalan. Semua mereka berjalan kaki menuju Karbala. Itulah kedudukan ahlul bait. Semoga kita senantiasa berada di jalan ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Cukup Eh, di ayat terakhir, ayat kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hal fi dhalika qasamul ladhi hijr. Kata hijr itu maksudnya akar. Kata zi hijr itu maksudnya setiap manusia yang mempunyai akar Apakah semua sumpah-sumpah yang Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat sebelum ini bersumpah tentang makhluk itu, tentang makhluk-makhluk itu, Apakah tidak cukup untuk siapapun yang berakal? Hal fi dzalika qasamul ladzi Berarti semua sumpah itu cukup untuk kita. Setiap orang, setiap orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman hari akhirat. Orang itu menerima sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Misalnya satu orang sumpah. Sumpah untuk apa? Mau menjual. Mau membeli satu. Satu sesuatu misalnya. Satu pakaian. Orang itu bersumpah. Itulah harganya begini misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa bersumpah? Sebahagian mufassir mengatakan hasil ini dia ayat apa 14 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman inna rabbaka labil mirsad tapi uh, eh, Allamah Tabatabaiti tafsir Al-Mizan mengatakan bukan ayat itu apa jawaban untuk sumpah Allah Subhanahu wa taala jawaban sumpah Allah Subhanahu wa taala apa disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah terhapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jawabannya jelas. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk di dunia. Untuk apa? Untuk ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk ujian mereka di dunia. Untuk ikhtibar. Ujian, imtihan. Karena itu, kalau kita membaca ayat 15 Dan enam belas hasilnya ujian. Sebahagian mereka sukses di ujian Allah, sebahagian mereka gagal. Sedih, menyesal. Itulah hasilnya. Berarti maksudnya sumpah Allah subhanahu wa ta'ala adalah ujian Allah. Semua makhluk di dunia hasilnya ujian. Wahai manusia, engkau akan teruji diuji Allah subhanahu wa ta'ala. Harus siap kita. Tapi ujian kita berbeza-beza. Sebahagian mereka ujian mereka sulit, susah. Sebahagian mereka apa mudah. Kenapa? Karena mereka menyiapkan dirinya, mempersediakan dirinya untuk ujian Tuhan. Cukup. Terima kasih banyak. Afan, kalau ada persoalan pertanyaan siap untuk kita membahas tentang persoalan ikhwan dan akhwat. Afan sudah terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabani atas uh, eh, jalasah pada malam ini. Ha, jadi ustaz boleh menerima satu soalan? Boleh, boleh, silakan. Okey, di sini ada satu soalan uh, ana bacakan. Uh, salam ustaz di ayat ketiga demi yang genap dan yang ganjil. Ada pendapat yang mengatakan bahawa yang genap itu ialah Imam Hasan dan Imam Hussein. Yang ganjil itu ialah Fatimah Zahra sallallahu alaihi. uh, mohon jelas uh, syukran. Uh, maaf jika salah. Ya, ada uh, seperti itu ada. Misalnya uh, yang eh, beliau sudah mengatakan tentang riwayat. Tapi riwayat-riwayat itu bukan tafsir. Dan kalau kita mau membahas tentang tafsir Al-Quran, uh, tafsir itu tentang musim haji dan hari-hari pertama musim haji sepuluh hari pertama, sepuluh malam pertama musim haji maksudnya. Tetapi ada riwayat yang menjelaskan batin. Batin itu, batin itu bukan khusus ayat itu misalnya saya ambil contoh lain eh, di ayat baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz tentang siapa tentang Nabi Shu'aib itu salah satu anbiya namanya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib senantiasa memberi tausiah kepada kaumnya. Kaumnya masalah mereka dan kesulitan mereka adalah kesulitan ekonomi, masalah ekonomi yang mereka mengurangi dari uh, satu barang, satu sesuatu yang menjualnya satu maksiat yang besar karena Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah menjelaskan ayat itu surah Al-Mutaffifin itu wailun lil mutaffifin. Itulah kesulitan mereka. Karena itu tausiah Nabi Shu'aib kepada mereka begini, baqiyatullah. Apa yang apa sudah tertinggal Allah Subhanahu wa taala di harta kalian itulah lebih baik pada waktu yang kalian beriman kepada Allah. Kalian seorang mukmin bahagiannya itulah baik. Kalau harta kita, harta yang apa walaupun lahirnya kurang, tapi jauh dari masalah mutaffifin, jauh dari riba, jauh dari hakun nas. Itu lebih baik untuk kita. ya maksudnya begini. Tetapi tafsir batin itu, tafsir yang menjelaskan batil makna dalam itu adalah baqiyatullah maksudnya baqiyat semua ahlul bait semua a'immah baqiyat maksudnya yang apa sekarang ada masih hidup semua imam sudah syahid yang hidup masih hidup itulah namanya baqiyatullah maksudnya imam zaman ajalallah taala farajahu syarif itulah tafsir batin Tentang ayat itu, wasyafi wal watri ada riwayat. Ada riwayat yang sudah menafsirkan apa dengan tafsir batin itu. Fajar itu maksudnya siapa? Maksudnya Imam Zaman ajalallah taala farajahu syarif. Layalin asrin itu maksudnya siapa? Maksudnya sepuluh imam sebelum apa Imam Zaman. Sepuluh imam sebelum امام زمان مقصودیه مولای داری امام حسن مستبا امام حسین امام زین العابدین که مدیان امام محمد باقر امام جعفر صادق که مدیان امام موسی کاظم امام رضا علیه الصلاة والسلام که مدیان امام محمد تقی امام علی نقی امام حسن است سپلو امام سپلو امام زمان و شفعی و والواد قطع شفعی تو مقصود مقصودیه علی و فاطمه واس ایتو مقصود نیست یا با مقصود نیست رسول الله صلی الله برارتی امپت بلاس معصوم یعنی سوده دی تفسیر کن دی روایت ایتو دنگان اهل البد و السفع و الواس و الفاز و لیال عاش و السفع و الواس مقصود نیست امپت بلاس معصوم di riwayat tersebut. Tetapi riwayat itu riwayat di antara kita. Kita tidak boleh membaca riwayat itu untuk misalnya sebagian anak-anak kita. Tidak boleh. Karena tidak sesuai akal mereka. Tidak boleh kita membaca riwayat itu untuk ikhwanun ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka, karena sangat berat untuk mereka. Tidak menerima masalah itu. Itulah tafsir dalam, tafsir batin di antara kita saja. Seperti tafsir itu banyak di tentang ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dan misalnya banyak di apa uh, fikiran saya tapi waktu kita selesai. Uh, Arfan. Kalau ada pertanyaan lagi, siap. Hmm, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Eh, apa itu ayat satu sehingga empat itu dimulakan dengan huruf waw. Kalau kita tahu waw itu dan tapi tadi Ustaz uh, terjemahkan demi fajar. Maksudnya itu waw, waw oh, uh, apa sambungan dan ataupun bestu uh, waw simpah itu demi fajar. Dan uh, di dengan kan? uh, itu Ustaz diterangkan. Pentingan huruf waw itu adakah uh, menunjukkan eh, penekanan pentingnya wal fajri wal layalin waw itu waw bersambung atau wau. uh, eh, sumpah gitu ya. Uh, <laughs> saya tidak memahami karena tidak jelas suara beliau hmm. dan Uh, ya, daripada apa yang uh, saya cuba dengar, uh, persoalannya berkenaan dengan uh, huruf waw itu uh, itu waw sumpah ataupun waw waw sumpah waw sumpah itu dan salah satu apa tandanya waw itu waw sumpah karena seterusnya uh, harus berada kata benda wal fajri wal syamsi wal duhaha wal qamari salah satu tanda lain adalah apa kasrah berarti setel, selepas apa waw itu huruf waw itu apa kata benda yang mempunyai apa tanda kasrah itu wal laili wal fajri wal nahari semuanya sumpah sumpah Allah Subhanahu wa taala tentang semua makhluk dan di sini wal fajri walayalin ashri wasyaf'i والوسد والليli إذا lima sumpah Allah Subhanahu wa taala yang di awal surat Al-Fajr. Tandanya adalah tandanya kata benda yang mempunyai kasrah itu. Itulah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Seperti maknanya seperti la uqsimu bihadzal balad. Huruf la itu kita apa Eh, seperti itu kita sudah mempunyai la uqsimu la itu karena la itu seperti eh, apa di eh, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza asad kita sudah menjelaskan salah satu tafsir itu di terjemahan ayat itu adalah huruf la itu apa tidak bermakna, tidak mempunyai makna khusus. Berarti kita memaknakan, menerjemahkan la uqsimu dengan makna positif, bukan negatif. La uqsimu, aku bersumpah. Maksudnya uqsimu, bukan la uqsimu. Wal fajri maksudnya aku bersumpah. Aku bersumpah dengan fajar. Uqsimu bihadal balad. Aku bersumpah dengan tanah ini kota ini, maksudnya kota Mekah. Di sini juga sumpah, tapi sumpah itu dengan satu huruf. wal walfajri wal-fajri, wal-syaf'i, wal wal Semuanya sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, uh, baik syukran Ustaz Sarabani. Uh, eh, jika kita boleh mengambil uh, satu soalan yang terakhir pada malam ini, ya, Ana bacakan. Baik, di sini uh, Assalamualaikum Ustaz. Uh, di dalam tafsir surah Al-Ghashiyah yang Ustaz sebut pada awal-awal kelas tadi, ada dua hus husnul yang disebutkan, husnul khatimah dan ada satu lagi. Uh, boleh tak Ustaz tolong ulang husnul yang satu lagi itu dan apa maksudnya? Husnul akibah itu. Husnul akibah itu, eh, biasanya husnul akibah itu maksudnya dunia. kita apa harapan kita kita mendapatkan husnul akibah di dunia berarti akibat kita dunia baik husnul khatimah itu maksudnya setelah dunia Allah subhanahu wa ta'ala memberi kebaikan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada kita memasukkan kita dalam surga Itulah husnul khatim. Berarti ketika khatam dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala melakukan baik kepada kita. Itulah tapi itu itulah di bahasa misalnya itulah di bahasa uh, biasanya di bahasa uh, apa di antara orang Indonesia, Malaysia. Di antara kita di Iran, di antara ulama kita, kita senantiasa mengatakan husnul akibah itu. Karena itu salah satu doa yang luar biasa maknanya, luar biasa itu dan eh, saya biasa, biasanya adat saya yang eh, setiap salat saya membaca doa itu Allahumma ja'al awaqiba umurina khaira. Ya Allah. Jadilah, jadikanlah akibat kita akibat baik. Berarti akhir dunia ini pada waktu yang kita kesempatan kita di dunia selesai kalau kita kufur, kalau kita syirik, kalau kita maksiat, akan terhapus semua amal kita. Doa kita. Karena itu kita tidak harus sombong di dunia kalau seorang misalnya amalnya banyak, infaknya banyak. Orang itu senantiasa apa salat, senantiasa puasa, senantiasa menghormati orang-orang lain, hak nas, apa penting di kehidupannya mungkin satu saat terakhir orang itu kafir, orang itu musyrik. Kita harus meminta Allah subhanahu wa ta'ala tentang husnul akibah di dunia. Saya menulangi doa itu, Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah awakibah, akibat kita, umurina, urusan-urusan kita, apa? Khairah Allahumma ja'al awaqib umurina khairan. Ya Allah, berilah kepada kita akibat baik tentang semua urusan. Semua kehidupan kita insyaAllah. Keluarga kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, guru-guru kita, orang tua kita, bapak, ibu kita. Semua kita insyaAllah mendapatkan husnul akibat di dunia. Kemudian kita layak untuk syafaat ahlul bait pada hari kiamat. Itulah husnul khatimah juga. InsyaAllah. Afan. Sudah terpanjang. Sudah terlambat. Fabilahi taufiq wal hidayah. عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Uh, syukran diucapkan kepada Ustaz Rabbani kerana bersama dengan kita pada malam ini uh, untuk memberikan, menyampaikan uh, pelajaran yang penting. Uh, jadi uh, insyaAllah kepada para hadirin yang masih, jika masih ada soalan, bolehlah uh, lanjutkan di grup WhatsApp supaya Ustaz Rabbani boleh meneliti dan menjawabnya. شكرا وعفوا إن شاء الله إن شاء الله makasih dan saya keluar karena waktu salat afan wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي قلبي محجوب ونفسي نفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب يغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات الله الله صل على محمد وآل محمد الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Eh, syukran diucapkan kepada Habib Husin Al-Hadad atas bacaan Jarad Ali Yasin dan juga doa sebagai penutup untuk majlis pada malam ini. Syukuran diucapkan kepada penganjur dan juga buat para hadirin yang sudi bersama menimba ilmu pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Akhir sekali sebagai penutup bagi malam ini kita sudahi dengan solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته